وبعلومه في دارنا آمين الخوف ورجاء الخوف هو ma'rifatul qalbi bi jalalillahi wa gahrihi wa shadidi iqabihi wa alimi azabih wa samaratuhu al-kafu amma la yurdillaha ta'ala fahuwa zajirun yazjurul insana 'anil ma'asi wal mukhalafat والرجاء هو الظن الجميل في الله بسبب معرفة القلب بسعة رحمته وعديم لطفه ورأفته وثمرته الحمل على العمل بالصالحات فهو قائد يقود العبد إلى الطاعات والموافقات Kita akan bahas tentang dua magam yaitu maqamul khauf dan raja. Maqamul khauf dan raja merupakan dua maqam yang selalu setiap saat dibutuhkan dan diperlukan oleh seorang hamba setiap saat secara berdampingan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Harus ada makamul khauf, harus ada makamul raja. Apa itu makamul khauf dan makamul raja? Al khauf di sini adalah ma'rifatul qalbi. Pengetahuan hati bijalalillahi dengan keagungan keperkasaan Allah SWT. Wa syadidi iqabih wa alimi azabih Dan dengan siksanya yang sangat menyakitkan. Wasamaratuhu sedangkan buahnya Al-kafu kita dapat mencegah amma la yurdillaha terhadap segala sesuatu yang tidak meridhakan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Fawazajirun sehingga makom khauf ini menjadi pencegah atau penjera yang mencegah seseorang anil ma'asi daripada maksiat wal mukhalafat dan melakukan tindakan yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Waraja sedangkan makum raja huwa yaitu ad dunnul jamilu fillah. Persangkaan yang baik dalam diri Allah SWT karena hati telah mengetahui dengan luasnya rahmatnya Allah. Wadi milutfihi dan keagungan daripada kelembutan dan kasih sayang Allah. Warak Fatih. Wasamaratuhu sedangkan buahnya. Alhamdulillah al-amali bis salihat membawanya untuk selalu melaksanakan amal-amal soleh. Fahuwa qaidun berarti makam roja itu adalah penunjuk yang menuntun seorang hamba ila ta'ati wal muwafaqat kepada jalan taat dan melakukan sesuai dengan kehendaknya Allah. <clears throat> Nah, Jadi makamul khauf dan roja itu adalah dua makam <clears throat> yang saling berdampingan. Tidak terpisahkan. Makamul khauf sangat diperlukan bagi mereka-mereka yang suka bermaksiat. Makum roja sangat diperlukan bagi mereka-mereka yang sudah biasa melaksanakan taat atau mereka yang putus asa. Jadi dua makam itu memang sengaja Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya melalui ayat-ayat Al-Quran maupun daripada hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam yang sebagiannya, sebagiannya nanti akan dibahas sehingga seorang manusia itu selalu dalam khauf dan roja. Kalau cuma makamul khauf saja yang kita bawa, yang kita ketahui, tidak ada rojaknya, maka akan menyebabkan kita putus asa. Dan sebaliknya, kalau seumpama makamul rojak saja yang kita kenalkan atau yang kita ketahui, maka akan menyebabkan hati ini atau nafsu ini tanpa tambah tidak terkendali untuk melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya. Nah, sehingga dua makom ini harus berjalan bersama-sama. Nah, cuma caranya kita memberitahukan sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pendidik kepada mereka yang membutuhkannya itu mana yang lebih kita tekankan. Jadi bukan berarti harus satu saja yang kita berikan, tapi mana yang lebih kita tekankan. Makamul khaufnya atau makam rojaknya. Kita lihat sasarannya. Kalau sasarannya itu termasuk mereka-mereka yang suka bermaksiat seperti kebanyakan orang-orang sekarang ini, lebih baik kita tekankan makom khaufnya. Tapi kalau sasaran kita adalah ahli to'at yang memang biasa dia itu melaksanakan kebaikan demi kebaikan seperti kalian, maka lebih kita tekankan makom rojaknya. Jadi misalnya, ketika kita itu berdakwah di depan orang awam kebanyakan sekarang ini maka kita takut-takuti mereka bahwasanya kalau tidak sholat begini kalau tidak jaga hati begini yang terjadi seperti ini dan sebagainya kenapa mereka masih awam dan mereka harus dijejeli, dengan yang semacam ini supaya mereka tidak terus-menerus berbuat maksiat. Nah, tapi kalau orang seperti kalian enggak, Kalian tidak perlu ditakuti karena kalian sudah takut di sini. Buktinya kalian mau berada di dalam santren. Ah gitu. Buktinya kamu mau datang ke majelis ini. Berarti kamu adalah termasuk ahli to'at Ah jadi besarkan semangat supaya mereka tambah semangat. Ah itu. Nah, jadi pengaruhnya makomul khauf dan roja itu berbeda. Tapi setiap orang harus seimbang dua dalam dua makom ini. Tapi kalau seumpama di dalam penyuluhan, pemaparan dari segi pendidikan, yang mana yang lebih utamakan kita lihat sasarannya. Adapun untuk diri kita sendiri, maka khawf dan roja itu harus seimbang. Kalau kita tinggal ke makamul khawf, berbahaya. Kalau kita tinggal ke makamul roja, juga berbahaya. Nah, jadi untuk diri kita, dua makam ini harus saling bersanding. Tapi kalau untuk orang lain, ketika kita menyampaikannya kepada mereka, maka tidak harus bersanding. Tapi justru kita lihat bagaimana keadaan daripada sasaran dakwah kita. Nah, jadi seperti apa? Makamul khuf itu. Dan untuk menyuluhkannya itu seperti apa? Nah, jadi seperti kalau kita itu menyampaikan kepada mereka tentang ayat-ayat dan hadis-hadis ancaman dengan kita menyebutkan kepada mereka ancamannya Allah dalam Al-Quran bagi ahli maksiat dengan menyebutkan tentang ancaman-ancamannya Nabi dalam hadisnya terhadap mereka yang ahli maksiat nah, itu dibawa cerita tentang neraka dibawa cerita tentang mereka-mereka sudah diazab dibawakan cerita tentang mereka-mereka yang sudah pernah merasakannya baik yang ada di dalam Al-Quran seperti Fir'aun, Haman dan lain sebagainya atau yang terjadi zaman sekarang ini sehingga mereka menjadi takut iya ya takut ah gitu ceritakan kepada mereka hati-hati yang namanya sukdon itu berbahaya bahkan yang namanya sukdon itu apalagi pada aulia itu akan menyerang diri sendiri Hati-hati orang wali itu macam-macam, ada wali majdub. Jangan sampai kita itu menentang mereka. Bahkan mengingkarinya dengan hati pun hati-hati. Karena itu bisa. Nah, itu makamul khauf namanya. Ceritakan misalnya. Ada satu orang yang melecehkan Al-Habib Ahmad Al-Haddar sebagai seorang majdub. Di mana dia itu mujarab sekali kalau datang kepadanya minta anak atau minta jodoh pulang darinya dapat nah gitu sehingga apa ada satu orang yang datang kepadanya maksudnya bukan benar-benar mau minta jodoh atau mau minta anak tapi maksud kedatangannya itu adalah untuk menghinakannya dengan mengatakan biasanya kan kalau seumpama ada satu orang datang nggak punya anak lama sudah, maka dia datang mau minta berapa gitu. Biasanya seperti itu. Nanti sesuai dengan permintaannya, dia akan menghasilkan dan mendapatkan anugerah pada Allah Taala berupa anak sesuai dengan yang disebutkannya itu. Nah, sehingga apa? Begitu orang itu datang kepada Habib Ahmad Lahdar yang mana beliau itu juga sebenarnya bukan asli Hadramut karena kelahiran kota Bangil. Kemudian dia dibawa oleh orang tuanya ke Hadramut dan tinggal di Mukalla sampai meninggal di Mukalla di Hadramut sana. Akhirnya orang itu ketika datang kepadanya dia mengatakan Aku minta anak Fem. Lalu sebelum Habib Ahmad bin Umar eh, Habib Ahmad Al-Haddad ini menyebutkan berapa yang kau, kau minta, dia dulu yang mulai gitu, berapa yang kau minta gitu. Maksudnya menghinakan dan merendahkannya gitu. Akhirnya apa? Dia katakan untukmu separuh anak. Untukmu separuh anak. Fem. Apakah kamu anggap bahwasanya aku ini hanya berkata dan tidak ada artinya serta maknanya? Demi Allah, setiap aku bertanya kepada mereka, berapa yang kau inginkan? Aku telah mengambil anak-anak yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada Syekh Abu Bakar bin Salim datukku. Beneran. Akhirnya apa? Begitu istrinya hamil, lahir anaknya separuh. Kepalanya separuh, matanya satu. Kakinya satu, tangannya satu, jadi separuh. Nah, kayak gini kasih tahu kepada mereka. Hati-hati. Jangan ditentang. Kenapa? Mereka para aulia yang disebutkan oleh Allah Taala dalam hadis kutsinya "Man adali waliyan faqad azintuhu bil Barang siapa yang mengganggu waliku, maka berarti aku telah izinkan peperangan antara dia denganku. Siapa yang bisa memerangi Allah? Siapa yang sanggup untuk memerangi Allah? Nah, enggak ada. Nah, karena apa yang punya dunia ini adalah Allah. Dan Allah hanya tinggal berkehendak saja. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu Selesai. Nah, jadi jangan apalagi sampai yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka-mereka yang sudah berlalu ceritanya. Ada seorang artis yang kemudian melecehkan Al-Quran dengan mencoret-coret di dalamnya dengan darah haidnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia Tak lama kemudian kecelakaan. Kecelakaan dan membakar tubuhnya. Fem sampai gosong gitu. Nah, ini terjadi. Ada lagi di antara mereka yang juga melecehkan Al-Qur'an dengan menginjak Al-Qur'an, maka kemudian kakinya itu menjadi bengkak. Udah itu busuk jadi sampai kelihatan tulangnya dari luar gitu. Langsung itu. Nah, karena Allah yang berkandak. Yang punya penyakit siapa? Yang membuat penyakit siapa? Dengan segala macamnya, ada yang gula, ada yang ini, semuanya Allah. Tinggal diberikan saja, hei fulan, kamu punya penyakit ini. Selesai, jadi. Nah, jadi manusia itu nggak punya kemampuan apapun. Nah, kasih tahu kepada mereka seperti itu. Nah, kalau makamul rojak seperti apa? Ah, makamul rojak seperti yang Ustaz selalu ceritakan. Kalian harus merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena kalian berada dalam pesantren. Kalian berada dalam pesantren berarti kalian itu uzlah. Kalian uzlah berarti kalian itu berusaha membersihkan hati. Kalau sudah bersih hati. Nanti kalian akan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu. Kalau orang bermimpi Nabi SAW, maka seakan-akan dia itu telah menghatamkan Quran sebanyak 12 kali hataman. Kemudian dosanya diampuni semuanya. Kemudian kelak insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Nah, seperti fulan, fulan, fulan, fulan. Nah, gitu. Itu makamur roja itu namanya. Nah, sehingga bagi dia merasa tambah semangat, tambah semangat. Nggak perlu dikasih makomul khauf untuk anak-anak pesantren. Nah, oleh karenanya, yang terjadi sekarang ini sudah kebalikannya. Nggak sesuai dengan apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makom khutbah itu adalah makomnya Nabi. Makom dakwah itu adalah makomnya Nabi, pekerjaannya Nabi. Kok bisa-bisanya mereka itu mengotori mimbar-mimbarnya dengan lawakan-lawakan yang sangat-sangat tidak pantas untuk disebutkan. Jadi supaya laku dakwahnya, supaya diundang lagi, supaya tebal amplopnya, maka setiap dia itu dakwah bikin ketawa bikin ger dan sebagainya. Kalau sudah bisa bikin ketawa, ah hebat itu dong. Sekarang kan seperti itu. Yang paling banyak bisa bikin ketawa, yang paling tinggi tarifnya. Yang paling serius, yang paling gak laku. Gitu. Nah, ini zaman sekarang ini. Padahal ini makamnya Nabi. Apalagi terkadang yang disebutkan itu sangat tidak pantas dengan makam tersebut. Menyebutkan tentang kemaluan, menyebutkan tentang suatu aurat yang sangat tidak pantas. Gitu. Nah itu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya la an yatakallama rajulu bi kalimatin liyudhika biha jalisahu yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Yang artinya masih saja seseorang itu berbicara dengan ucapan-ucapan yang maksudnya dengan ucapan itu ingin membuat teman-temannya itu tertawa. Sebab itu, dia akan berada dalam neraka selama 70 tahun. 70 tahun doang. 70 <laughs> tahun bukan 7 tahun di dunia. 70 tahun akhirat yang dikatakan Nabi SAW, satu harinya itu seperti 1000 tahun di dunia. Kalikan 360 kali 700 kali 70 berapa itu? Hmm. Apalagi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tersebutkan satu hari ka'alfi al alfasana. Seperti 50 ribu tahun. Kalikan 360 kali 70 berapa? <laughs> Jadi yang semacam ini berbahaya. Ya? Nah, tapi memang seperti itu sudah kalau nggak kayak begitu nggak laku. Oh itu Ustadz serius itu kok pidato bikin ngantuk ah, gitu. Jadi kalau serius bikin ngantuk. Ya kalau mau lawakan ya buat apa kita mau hadir ke majlis taklim kayak begitu? Lebih baik ngelihat tukul itu di TV itu. Setiap malam ada. Ngapain kita masih mau pergi-pergi ke sana majlis taklim itu? Sampai kadang-kadang malam jam 12 baru selesai. Nah, oleh karena itu kalian Jangan sampai menjadi seperti mereka. Jadi kalian harus melihat sasarannya itu siapa. Kalau itu orang baik, biasa ahli taat, maka berikan makom raja. Kasih tahu bahwa kepada mereka bahwasanya kita ini tinggal nunggu waktu. Kalau sudah datang waktunya, kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad, dipastikan di akhirat pun juga akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW nanti kalau sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad nikmat bu ah gitu kita ini di sana nggak ada lagi yang namanya sengsara Fem setiap hari mata kalau nggak dibersihkan kepet setiap hari wajah kalau nggak di permak maka kurang seger katanya nggak halus hmm, betulnya bukan kurang seger nggak halus tapi kurang putih gitu loh Tujuan utamanya kan seperti itu ya. Iya apa tidak? Nah, jangan mau, jangan ikut-ikutan Ustaz. Ustaz kan laki-laki. Nah, jadi kalau kalian mengatakan enggak cocok, enggak Ustaz, enggak bukan seperti itu. Enggak apa-apa bilang gitu. Kita kan hidup demokrasi. Dan sekarang sudah zamannya reformasi. Ya kan? Nah, tapi memang demikian. Di sana enggak perlu lagi. Kamu enggak mandi, Jangan pun sehari, setengah hari aja sudah baunya luar biasa. Sana nggak perlu mandi. Kalau kamar mandi, pasti deh. Kalau kamu yang keluar dari kamar mandi, pesingnya minta ampun. Iya kan? Ah, ngaku ikan tuh. Emang. Nanti di surga nggak ada. Kemaluannya ada, tapi nggak keluar yang gitu-gituan. Yang namanya pantat, pantatnya ada, tapi nggak pernah keluar kentut nggak pernah keluar kotoran. Yang namanya perut, perutnya ramping seperti anjing dilihat perutnya tuh. Ramping, nggak ada berlipat-lipat itu nggak ada. Hmm. Jadi selalu bagus. Nah, terus kalau makan gimana? Kok di sana kan makannya enak-enak terus, selalu berselera untuk makan. Iya, tambah banyak makan, tambah banyak keringatnya. Dan keringatnya di sana bukan seperti keringat sini. Di sini kan aromanya macam-macam. Ada yang aroma lidah buaya. Ada yang aromanya jeruk nipis. Ada yang aromanya apa lagi? Hmm? Ah, bawang. Ya kan? Dan lain sebagainya, terasi. Kan bau busuk dan sebagainya. Nauzubillah. Ya. Eh. Nauzubillah itu sebuah kekurangan ya, apalagi perempuan. Jangan Kadang-kadang Ustaz maaf ya, kalau masuk di kelas itu ah, ada yang kayak begitu ada gitu loh. Apalagi jam keempat gitu loh. Hmm. hmm, jadi usahakan ya, jangan ya. Jangan aib itu. Artinya nggak sesuai dengan dengan seorang wanita gitu loh. Nah, jadi masa Ustaz masuk jalan ada kedengaran yang semacam itu. Oh, Ustaz nggak mau menyakiti hatinya dan mengatakan bau banget sih. Ah kan nggak enak. Nah, tapi kalian harus tahu diri. Jangan biarkan itu tampak karena itu aib sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i wala turi lil adi qatudzullan fa inna ada bala'u jangan kau tampakkan sedikit pun daripada aib-aib kamu karena sesungguhnya yang namanya ketahuannya aib itu kepada musuh-musuh kita merupakan sebuah ba bala gitu. Jangan, disampaikan kamu jangan sampai tahu. Kalau seumpama ada bau yang tidak enak. Nah, kenapa takutnya? Dia punya saudara cari jodoh. Lalu ditanya oleh saudara kamu, pulang gimana? Oh jangan, kenapa? Bau keteknya nggak enak. Hmm. Ayo gimana? Makanya jadi tampakkan. Harus kita berkorban, beli reksama. Berkorban beli apa lagi? MBK. Berkorban memblunder. Eh, blunder apa namanya? Blender. <laughs> Blunder bola, blunder. Memblender apa? Tawas. Sehingga selalu burket gitu loh. Tahu burket kan? Hmm, gak usah dijelaskan. Nah, jadi macam-macam itu. Kenapa? Selama kita masih di dunia, tapi nanti di akhirat nggak Ah, anak pengen kangen deh sama Ustaz Segap, misalnya. Langsung deh, berada di depannya Ustaz. Tring, langsung. hmm. Emang. Ustaz Tegap lagi menikmati durian sama Ustazah gitu. Nah, nah itu yang terjadi. Nah, nanti kalian ketemu sama Ustaz dalam keadaan nggak pakai jilbab, nggak pakai cadar, nggak rambutnya terurai. Walaupun gini-giniin langsung kembali lagi. Nah, kalau kita kan nggak sekarang, gini-giniin seret. Hmm. Nah, itu semua nggak terjadi. Loh kenapa nggak pakai jilbab? Eh, ya karena pada waktu itu semuanya seleranya masing-masing. Yang untuk orang lain nggak bakal selera dia. Contohnya gampang. Kamu pernah syahwat nggak sama kucing? Walaupun kucing yang laki-laki. Nah, sama seperti itu. Makanya pada waktu itu nanti tidak ada lagi yang namanya cemburu, nggak ada lagi yang namanya perselingkuhan, nggak ada. Nah, jadi yang dilarang di dunia nanti pada waktu itu semuanya diperbolehkan. Ustaz izinkan saya, kenapa? Mau nyanyi? Silahkan. Nah, sekarang jangan. Kalau sekarang cukup ustazah saja yang nyanyi buat ustaz gitu. Nah, hmm, kalau di di rumah mau nyanyi, mau joget, mau apa nggak apa-apa gitu loh. Anda juga di luar nyanyi jangan, itu termasuk siarnya orang-orang yang tidak baik. Tapi kalau di kamar nanti mau nyanyi, mau diskuan, mau apain, ah, boleh aja gitu. Begitu pula nanti di surga boleh. Nah, tapi nggak terpikirkan yang semacam itu kayaknya, karena ada yang lebih nikmat gitu. Ayo kita ziarah Nabi Muhammad, apalagi setiap hari Jumat nanti. Ah, setiap hari Jumat itu adalah Yaumus Suq, hari pasar. Julukan aja itu hari pasar. Kenapa? Di saat itulah Allah SWT menjamu semua hambanya penghuni surga. Bayangkan, setiap penghuni surga nanti dapat surat. Suratnya indah, terbuat dari sutra. Dengan warna yang indah. Di situ tertuliskan, Minal hayyil ladhi layamud, ilal hayyil ladhi layamud. Dari zat yang tidak akan mati, selama-lamanya kepada zat yang juga tidak akan mati selama-lamanya. Yang pertama dari Allah, yang kedua adalah hambanya penghuni surga. Allah majalna. Senang si penghuni surga itu diciumnya. Dibuka, ternyata isinya adalah Ya abdi, ini mustaqun ilaik fazurni. Hmm. Wahai hambaku, aku sangat rindu kepadamu. Kunjungilah aku. Akhirnya mereka siap-siap semua. Masalahnya perempuannya nggak ikut. Nah, karena yang diundang cuma laki-laki saja, gitu kan. Nah, sehingga mereka itu duduk di tempat yang sangat indah semua penghuni surga dari kaumnya Nabi Adam sampai hari kiamat ada di satu tempat. Semua makanan ada, segala jenis. Dari mulai tauco, apalagi petis, terasi, tapi nggak seperti yang sekarang. Em, ah, enak semuanya, petisnya ala ala ala bukan ala Eropa, bukan ala barat, bukan ala timur, tapi ala surga. Ada homer, ada homer. Ada madu, ada madu, susu ada, tapi beda seperti susu sekarang. Coba susu sekarang, terlambat sejam aja. Sudah basi, berubah. Ah, madu juga seperti itu. Madunya madu liat. Madunya, kalau madu hadramut bagus. Madu bima bagus. Nah, kalau madu palsu, nah, itu merusak gigi, bikin sakit gula lagi. Nah, itu. Sana enggak, enggak ada itu semuanya. Madunya enak. Begitu diminum, seger terasa. Udah itu bikin kuat badan dan sebagainya. Semuanya ada. Makan, makan. Silakan makan, makan, makan. Udah itu turun air hujan. Hujan lintik lintik Tapi bukan air yang diturunkan, tapi minyak wangi. Sehingga apa? Dengan turunnya air hujan tersebut, maka mereka lebih perkasa, lebih hebat, lebih gagah, lebih ganteng, lebih putih, lebih semuanya. Buktinya, begitu mereka itu pulang ke rumah masing-masing, maka istrinya mengatakan, Galuhai suamiku, engkau lebih tampan lagi, engkau lebih gagah lagi, engkau lebih perkasa lagi, engkau lebih hebat. Nah, itu. Itu berkat turunnya air hujan yang Allah turunkan itu. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menampakkan dirinya. Ketika Allah menampakkan dirinya, maka semuanya berseru subhanallah. Tidak pernah kami merasakan kenikmatan dalam surga ini kecuali semua kenikmatan itu dibawa kenikmatan dan sebuah semua di bawah melihat wajah Allah yang mulia. Nah, jadi masalahnya di sini perempuan nggak ikut di situ. Nah, mungkin ngelihatnya dari surga. Nah, karena kan Allah Taala Nabi SAW bersabda bahwasanya nanti kalian itu akan melihat kepada keagungan wajahnya Allah SWT seperti kalian itu melihat kepada bulan purna. Ada yang e, desak-desakan ketika melihat bulan purnama dari manapun dari tempatnya dari e, di, e, berada apakah itu di atas gunung apa di dalam hutan kalau mau lihat bulan purnama kan gampang tinggal lihat aja mungkin seperti itu kalian semua melihat Allah Ta'ala seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya perempuan tidak bisa melihat Allah gitu. Tapi yang bisa melihat hanyalah laki-laki. Nah, tapi kita ikut yang bisa saja ya. Jadi biar bisa melihat sama-sama gitu. Karena Allah Ta'ala itu maha pemurah, maha mulia, maha bijaksana. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga apa yang disampaikan tadi benar-benar untuk kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Nabi SAW daripada makamur roja benar-benar disematkan kepada kita semuanya dan kepada seluruh keluarga kita, seluruh keturunan kita dan seluruh kaum muslimin semuanya. Semoga mereka semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga mereka semuanya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga seluruh dosa mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala. Semoga seluruh dosa mereka digantikan dengan hasanatnya. Ala hadiniya wa lakuniyatin salihah wa lamana wa salih al-fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا